Para pemirsa Persada TV, Niaga TV, Robbani TV, dan TV-TV lain, serta para netizen baik melalui Facebook, YouTube, ataupun media sosial lain yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang amalan hati. Amalan hati yang sedang kita bahas adalah al-muraqabah. Perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa cara agar kita memiliki sifat muraqabah. Salah satunya adalah mendalami, menyadari, menghayati makna yang terkandung dalam beberapa Asmaul Husna yang di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah. Kita sudah membahas di antaranya adalah Ar-Raqib, Al-Syahid, Al-Hafidh. Yang terakhir kemarin kita bahas juga menjelaskan tentang hal itu yaitu al-latif dan al-khabir kita teruskan salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah yang bila dihayati didalami difahami disadari bisa menyebabkan kita merasa terus diawasi oleh Allah adalah As-Sami' Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Allah menjelaskan dalam banyak ayat tentang sifat ini, "Innallaha sami'un basir." Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa huwa sami'ul basir. Dia maha mendengar dan maha melihat. Innaka antas sami'ul alim. Semuanya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat yang senada atau semakna dengan ini sangat banyak dalam Al-Quran. Apa makna as-sami'? Makna as-sami' adalah Huwa yasma'u jami'al aswat ala ikhtilafil lughat wa tafannunil hajat. Makna as-sami adalah yang maha mendengar seluruh suara dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam lahjah atau dialek, atau cara pengungkapan, wa istawa fi sam'i sirrul qawli wa jahruh Allah mendengarnya dengan pendengaran yang sama baik suara itu sir ataupun keras baik yang dibisikkan ataupun yang diterak diteriakan sama-sama terdengar jelas gamblang sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-10 sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar sama saja dari kalian baik orang yang membisikkan ucapannya atau mengeraskan ucapannya sama terdengarnya wa man huwa mustakhfim bil laili termasuk orang yang bersembunyi di malam hari wasari bumbin nahar atau yang berjalan di siang hari seluruhnya terdengar seluruhnya terketahui pendengaran Allah mencakup seluruh suara dan tidak akan pernah tersamarkan antara satu suara dengan suara lainnya antara satu suara makhluk dengan makhluk yang lainnya. Semuanya serba terdengar wala yusyiluhu minha sam'un an sam'in. Dia tidak tersibukkan oleh satu suara sehingga lalai dari suara lain tidak. Kalau umpamanya kita sebagai guru menyuruh muridnya siapa yang mau bertanya silakan bertanya. Seluruh murid bertanya di waktu yang sama dengan pertanyaan yang berbeda. Bareng-bareng. Gimana kita sebagai guru? liurnya Tidak bisa menangkap seluruh pertanyaan. Fokus ke satu ini, yang lain tidak terdengar. Fokus ke yang itu, yang lainlah tidak terdengar. Itu kita karena terbatas. Maka Allah mah tidak demikian. Seandainya seluruh makhluk, jin atau manusia, di waktu yang bersamaan, mengungkapkan keinginannya berdoa, mengungkapkan permintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya seluruh makhluk masing-masing permintaannya terdengar jelas, gamblang, tidak terabaikan walaupun satu permintaan dari makhluknya hanya karena terganggu oleh permintaan makhluk lainnya. Tidak. Berkata Imam Ahmad dan juga ahli hadis lainnya meriwayatkan satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswad. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya mencakup menjangkau seluruh suara. Ada seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, curhat tentang suaminya. Wa ana bait Aku saat itu ada di pojok rumah. Pojok kamar Aisyah. Kamar Aisyah itu tidak begitu gede. Orang itu berbisik kepada Nabi SAW. Aisyah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh uh, wanita tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama pada sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir Allah telah mendengar ucapan wanita yang mendebatmu hai Muhammad tentang suaminya dan wanita itu curhat kepada Allah. Dan Allah mendengar dialog antara keduanya. Aisyah tidak mendengar curhatan wanita itu kepada Nabi SAW. Allah tahu. Padahal Aisyah berada di ruangan itu. Dalam riwayat lain dikatakan, Tabarokalladhi wasi'as sam'uhu Maha barokah Allah yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Tadi sudah dikatakan seandainya seluruh jin, manusia dari awal sampai akhir berada di satu tempat yang sama. Masing-masing jin dan manusia meminta kepada Allah dengan beragam permintaan. Semua berbicara dengan bahasanya masing-masing. Di Indonesia aja ada berapa ratus atau ribu bahasa daerah. Ada yang pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa masing-masing dengan bahasanya meminta kepada Allah. Itu jin dan manusia entah berapa miliar atau triliun makhluk meminta kepada Allah di waktu yang bersamaan apa yang terjadi? La sami'ahum ajma'in. Duna ayyakhtalitu alaihi sautun bisautin. Au lughatun bilughatin. Au hajah bihajah. Niscaya seluruhnya terdengar dengan gamblang oleh Allah tanpa bercampur aduk antara satu suara dengan suara lain saling mengganggu pendengaran Allah seperti yang terjadi pada manusia. Enggak jelas seluruhnya terdengar secara gamblang. Suaranya, bahasanya, isi permintaannya semua. Salah satu yang menjadi dalil adalah sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, ini hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد fi sa'idin wahidin fasa'aluni وأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang nanti hidup pada hari kiamat. Baik manusia ataupun jin, semuanya triliunan jumlahnya. Kalau mereka berada di satu tempat yang sama, semuanya meminta kepadaku dengan isi permintaan yang beragam, bahasa pengungkapan yang berbeda. Semua terdengar jelas gamblang oleh Allah Lalu aku berikan masing-masing makhluk itu sesuai dengan permintaannya, diberikan semuanya. Maka hal itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku kecuali tak seperti sebatang jarum yang dilemparkan ke dalam lautan. Saking kayanya Allah, semua makhluk permintaannya dipenuhi, nggak berkurang sedikit pun dari kekayaan Allah SWT. Salah satu faidah yang diambil dari hadis ini adalah seluruh permintaan terdengar jelas, gamblang, satu suara tidak mengganggu pendengaran Allah terhadap suara lain atau triliunan suara yang diungkapkan tidak mengabaikan pendengaran Allah dari salah satu suara yang diungkapkan karena maha mendengarnya Allah Azza wa Jalla. Dalam sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fakunna idza alawna kabarna." فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا Kami saat itu safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami menanjak naik, kami takbir. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takbir itu keras. Kata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum, ma irba'u irfaqu ala anfusikum. Kasihani diri kalian sendiri. Berlemah lembutlah kalian terhadap diri sendiri. Artinya jangan berteriak begitu ketika takbir. Karena sungguhnya kalian tidak sedang menyeru kepada yang tuli dan jauh. Tapi kalian sedang menyeru kepada yang maha mendengar maha melihat dan maha dekat. Makna dari hadis ini fala tukallifuha bi raf'i aswatikum fa innahu la hajata ila dhalik fa inna man tukabbirunahu sami'un basirun yasma'ul aswat al khafiyah kama yasma'ul jahriyah Artinya jangan kalian memberat-beratkan diri dengan mengeraskan suara kalian ketika takbir. Itu nggak perlu. Karena zat yang kalian takbir-takbirkan atau kalian besar-besarkan adalah zat yang maha mendengar, maha melihat, mendengar seluruh suara sekalipun yang tersembunyi sejelas mendengar suara yang keras. Jangankan yang tersembunyi, yang dibisikan oleh hati manusia Allah dengar. Allah itu mengetahui isi manusia mendengar. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Oleh karena itu, ketika ada orang-orang musyrik berbisik-bisik. Kalau ngomong jangan keras-keras, nanti Allah dengar gitu. Berbisik saja biar Allah tidak mendengar. Diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira kami tidak mendengar bisik-bisik mereka kata orang sunnah pangharewos mereka Ya kami dengar dan malaikat para utusan kami mencatat di sisi mereka. Jangankan Allah para malaikatnya aja diberi kemampuan mendengar yang dibisikkan bahkan diberi kemampuan mengetahui isi hati orang. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Jadi setiap orang ada dua malaikat yang selalu mendampingi kanan dan kiri. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Dicatat tuh. Termasuk isi hati, ya. Makanya salah satu hadis Nabi SAW yang sahih apabila seorang hamba memiliki niat untuk melakukan kebaikan oleh malaikat dicatat satu kebaikan. Tidak terucap, hanya niat. Malaikat tahu. Kenapa tahu? Diberi kemampuan itu oleh Allah. Malaikatnya aja tahu, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qal ijtama 'indal baiti Qurashiyan wa Thaqafi au Thaqafiyan wa Qurashi. Kathiratu saham bi butunuhum. Qalilatu fiqhin qalu qalilatu fiqhi qulubihim. Faqala ahaduhum Atarawna anna Allah yasma'u ma naqul? Qala al-akhar yasma'u ma jaharna yasma'u in akhfayna. Faqala al-akhar in kana yasma'u idza jaharna fa yasma'u Ada tiga orang berbisik-bisik di samping Ka'bah. Dua orang orang Quraisy, satu orang Thaqafi atau dua orang Thaqafi, satu orang Quraisy. Abdullah bin Mas'ud nggak pasti ini. Perutnya buncit, buncit truk. Tapi pemahamannya kurang. Salah satu di antara mereka berkata, menurut kalian Allah mendengar nggak apa yang kita ucapkan? Dijawab oleh yang satu, Allah mendengar bila kita ngomongnya keras. Tapi Allah tidak akan mendengar kalau kita berbisik. Dibantah lagi oleh yang ketiga, apabila Allah mendengar suara kita yang keras, maka pasti dia juga mendengar suara kita yang berbisik. Berdasarkan kasus ini Allah menurunkan ayat. Dalam surah Fusilat adat ayat 22 Allah berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna ay ayyashada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Kata Allah Azza wa Jalla, apa saja yang kalian sembunyikan? Ah, afan bukan begitu. Kalian tidak bisa menyembunyikan apa yang disaksikan oleh pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit-kulit kalian. Tidak bisa disembunyikan. Jadi kalau pendengaran kita mendengar, penglihatan kita juga melihat, kulit kita juga menyaksikan, apalagi Allah. Allah lebih mendengar, lebih mengetahui, lebih menyaksikan. Akan tapi kalian menyangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa-apa yang telah kalian lakukan. Ini bantahan Allah kepada mereka. Di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa rusaknya akidah atau keyakinan yang berkaitan dengan sifat Allah dan nama-namanya melahirkan kerusakan amal. Salah satu di antara bukti atau wujud nyata rusaknya keyakinan tentang asma dan sifat Allah adalah menyangka Allah tidak mendengar apabila kita berbisik. Akhirnya dari sana mereka membisikkan keburukan dengan keyakinan Allah nggak mendengar. Itu keyakinan yang batil yang rusak. Lalu melahirkan amalan yang buruk seburuk keyakinannya. Oleh karena itulah maka berkata Syekh Abdul Razak Kasus ayat ini menjadi dalil anna fasad al-i'tiqad bima yata'allaqu bi sifati rabbi wa asma'ihi yatarattabu alaihi fasadul a'mal wa inhilalud din wal wuqu' fil halak war radda wal khasaran Ayat ini menunjukkan bahwa rusaknya pemahaman tentang asma dan sifat Allah mengakibatkan rusaknya amal, mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum agama, terjerumus ke dalam hal yang membinasakan, kecelakaan dan kerugian. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat 23-24 dari surah Fusilat tadi, setelah menceritakan bahwa apa saja yang kalian sembunyikan, ini tidak bisa disembunyikan dari Allah. Kata Allah, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ khasirin فَإِيَسْبِرُوا فَإِيَسْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ Kata Allah itulah zon kalian dugaan kalian yang kalian duga-duga terhadap Allah dugaan tersebut membinasakan kalian lalu kalian menjadi orang yang rugi itulah ayat dan hadis yang menerangkan tentang salah satu sifat Allah yaitu mendengar makna mendengar adalah menjangkau seluruh suara baik yang keras ataupun yang berbisik bahkan yang dibisikkan di dalam hati seluruhnya terdengar dengan jelas gamblang sejelas apabila makhluk berbicara dengan suara keras pendengaran Allah apabila pendengaran itu dihubungkan kepada Allah ada dua jenis dua macam Pertama, sam'un yata'allaku bil masmu'at. Fayakunu ma'nahu idrakus sawt. Pertama, mendengar yang berkaitan dengan suara yang didengar. Maka mendengar di sini maknanya mampu menangkap suara dan memahami maknanya. Kalau kita bilang kita mendengar artinya kita mampu menangkap suara. Ini makna yang pertama. Allah maha mendengar artinya Allah maha menangkap seluruh suara dengan seluruh jenis suara. Suara manusia dengan suara hewan berbeda. Suara satu hewan dengan hewan lain berbeda. Suara manusia satu bahasa dengan bahasa lain berbeda. Kita nggak tahu, nggak paham isi dari bahasa lain. Allah mah seluruh bahasa tahu, bahasa seluruh bahasa manusia tahu, bahasa seluruh bangsa jin tahu, bahasa seluruh bahasa binatang terdengar dan paham maknanya. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Itu makna pertama dari mendengar yaitu mampu menangkap suara dan memahaminya. Kedua, sam'un bimaknal istijabah. Mendengar dengan makna mengabulkan. Maknanya Allah mengabulkan orang yang berdoa kepadanya. Contohnya dalam ayat Inna Rabbi lasami'ud du'a Sungguhnya Allah maha mendengar doa Maksud mendengar tidak hanya mendengar Tapi mengabulkan Ketika kita pulang ah, Bukan pulang Bangkit dari ruku apa yang kita baca Stami'allahu liman hamidah Maha mendengar Allah kepada orang yang memujinya Makna mendengar di sini adalah mengijabah doa. Orang yang berdoa diijabah oleh Allah SWT. wa Dan ini terpakai dalam bahasa kita juga ya. Saya mengajukan permintaan ke, ke bos, nggak didengar. Apa makna nggak didengar? Nggak dikabulkan. Bosnya mendengar nggak permintaan kita? Saya pinjam satu juta untuk jajan. Kata bos nggak ada. Kalau kita lapor ke kawan, permintaan saya nggak didengar oleh bos. Apakah yang dimaksud yang dimaksud adalah suara kita tidak terdengar oleh dia? Terdengar. Tapi kenapa kita ngomong nggak didengar oleh bos? Tidak diapa? Tidak dikabulkan permohonan kita. Jadi inilah dua jenis makna mendengar. Pertama, menangkap suara dan memahaminya. Dan yang kedua, mengijabah. Adapun jenis yang pertama, bahwa Allah mendengar dengan makna menangkap suara ada tiga macam. Pertama, ma yuksadu bihi tahdid. Allah mendengar dengan makna ngancam. Sebagaimana diungkapkan dalam beberapa ayat. Di antaranya tadi surah Az-Zukhruf ayat 80. Allah menyatakan, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Apa mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar suara pelan mereka dan bisik-bisik mereka? Kami dengar. Tapi makna kami mendengar ucapan buruk kalian mengisyaratkan ada ancaman nanti dibalas. Loh. Demikian juga orang Yahudi menyatakan Allah mafakir, Allah miskin. Kenapa? Karena orang Yahudi mendengar ayat lalu karena pertama sentimen kepada Al-Quran. Yang kedua kasarnya ya, tapi jangan dicontohnya ya, kasarnya. Dungu. Jangan dipakai katain. Tapi ke si Yahudi mah bolehlah. Allah itu menyatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa orang yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Allah butuh pinjaman. Wa akridullaha qardan hasanah berikan oleh kalian kepada Allah pinjaman yang baik. Allah butuh pinjaman. Kalau begitu Allah miskin. Itu orang Yahudi. Mereka mendengar, mengetahui ayat ini tapi dipahami oleh akalnya yang dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama memang sentimen kepada agama, kepada agama Islam. Yang kedua memang dangkal pemahaman. Jadi fahami secara salah. Kata mereka, Inna Allah faqirun wa nahnu Allah fakir, kita mah kaya. Kita mah bukan minjem, tapi ngasih pinjaman. Kan Yahudi itu bisnisnya memberi pinjaman ke orang dengan bunga. Kata Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran 181 Laqad Allahu qawla alladhina qalu allaha faqirun wa nahnu agniya Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya Allah fakir kami kaya Allah dengarlah omongan itu awas Makna mendengar di sini mengancam dengan azab itu orang akan diazab. Tapi oleh Allah diungkapkan dengar. Oleh Allah diungkapkan Allah mendengar. Itu ancaman. Ini yang pertama. Kedua, ma yuksadu bihi ta'yid. Yang kedua, mas sebaliknya, mendengar dengan makna memberi dukungan memberikan support semangat, mau memberikan bantuan. Seperti ketika Nabi Musa salatu wassalam oleh Allah diutus dengan Harun untuk menemui Fir'aun, untuk mendakwahi waqala waqula lahu qawlan layyina katakan oleh kalian berdua kepada Firaun ucapan-ucapan yang lembut sampaikan dakwah ini secara lembut tapi kan Nabi Musa takut karena punya dosa apa dosanya pernah membunuh salah satu kaumnya Firaun Makanya nggak berani. Pertama karena takut sudah pernah membunuh orang. Kedua beliau tidak fasih berbicara. Makanya minta agar disertakan saudaranya itu Harun yang pandai bicara. Dikabulkan. Apa kata Allah? Innani ma'akuma asma' wa ara. Jangan takut kata Allah. Aku menyertai kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Makna mendengar di sini akan mendukung, membela, melindungi, menolong apa saja yang akan teralami ketika berhadapan dengan Fir'aun nanti. Maka ketika menjelaskan ayat ini, Berkata Syekh Abdul Razak, Arada subhanah ayu ayda Musa wa Harun bidzikri kaunihi ma'ahuma yasma'u wa yara. Allah ingin mendukung Nabi Musa dan Harun. Ketika apa? Ketika menghadapi Fir'aun, tapi dukungannya diungkapkan dalam bentuk aku mendengar dan aku melihat. Tenang, aku mendengar, aku melihat. Maknanya akan dilindungi. Inilah makna yang kedua. Makna yang ketiga inilah makna asal dari mendengar. Mayuk sadubihi bayanul ihatah. Makna mendengar yang ketiga adalah mendengar dengan maksud ihatah. Makna ihatah itu pendengaran Allah meliputi semua suara meliputi semua bahasa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di antara surah Al-Mujadilah ayat yang pertama. Qad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar. Makna mendengar tadi menangkap suara. Mendengar apa? Ucapan wanita yang mendebatmu tentang suaminya. Dia curhat kepada Allah dan Allah mendengar dialog kedua-duanya dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Inilah makna mendengar dengan rincian. Nah, Sifat mendengar adalah sifat yang sempurna apabila dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla dan sangat bagus apabila juga dimiliki oleh makhluk. Makanya Allah Azza wa Jalla mencela mengingkari perbuatan orang-orang musyrik ketika orang musyrik berdoa kepada berhala meminta kepada patung. Karena patung tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat walaupun kepada dirinya sendiri, apalagi kepada pihak lain. Tidak bisa menolak mandarat sekalipun untuk dirinya sendiri. Kalau patung lagi diam, kita maki-maki. Bisa membantah? Enggak. Kita tabuk. Kita tendang. Kita pukul. Sakit memang kita. Tapi si patungnya bisa membela diri? Tidak. Bahkan seandainya patungnya lagi begini gitu ya. Kita taruh roti atau kue di tangannya. Nih untukmu, makan. Dimakan? Tidak. Yang-yang yang datang lalap. Trep, entrep dina roti. Entrep itu apa? Hinggap dina roti. Diambil rotinya. Bisa mempertahankan itu itu si, si patung? Tidak. Yang kayak gitu disembah, yang kayak gitu dimintai dengan doa. Allah mencela mereka. Dengan celaan yang mengungkapkan bahwa Patung ini tidak bisa menetapkan, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat sekalipun dari dirinya sendiri, masa yang kayak gini disembah. Allah ungkapkan dalam banyak ayat. Di antara surah Ghafir ayat 20 Allah berfirman wallahu yaqdi bil walladzina yad'una min duni la yaqduna bisyai' innallaha huwas samiul basir Allah menetapkan segala ketetapan secara benar. Sedangkan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak bisa menetapkan sesuatu pun. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Lihat lagi Maryam ayat 41 sampai 42. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan olehmu dalam kitab ini tentang Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim ini seorang yang siddiq dan seorang nabi. Apa isi ceritanya? Salah satunya adalah idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a wahai bapakku kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar tidak bisa melihat dan tidak memberikan manfaat kepadamu walaupun hanya sedikit jadi ketika mencela berhala disebut tidak mendengar, tidak melihat. Sedangkan Allah maha mendengar dan, dan maha melihat. Sehingga dalam surah Al-Araf 194-195 dikatakan, Innal ladhina tabi'una min dunillah, ibadun amthalukum, fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Kata Allah, Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka pun sama-sama hamba Allah seperti kalian. Silakan kalian berdoa kepada mereka dan suruh mereka mengijabah doa kalian kalau memang kalian dengar, kalau kalian benar. Tapi kan kenyataannya jangankan mengijabah, mendengar pun si berhala itu tidak. Alahum arjulun yamshuna biha amlahum aidin yabtishuna biha amlahum a'yunun yubsiruna biha amlahum adhanun yasma'una biha Qul id'u syuraka'akum thumma kiduni falatunzirun. Apakah berhala-berhala itu punya kaki yang mereka bisa berjalan dengan kaki itu? punya tangan yang mereka bisa merentangkan tangannya, punya mata yang mereka bisa melihat dengan mata itu, apakah mereka juga punya telinga yang mereka dengar dengan telinga itu? Kan tidak. Katakan oleh Muhammad, silakan kalian berdoa kepada sekutu-sekutu kalian, kemudian timpakan tipu daya kalian, jangan ditunda. Jadi celaan Allah kepada orang-orang musyrik salah satunya karena yang mereka sembah nggak bisa mendengar. nggak bisa melihat Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui, maha melihat. Ini yang wajib kita yakini. Nah, keimanan atau keyakinan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar akan melahirkan sifat muraqabah. Salah satunya adalah lahirnya kehati-hatian dalam berbicara. Kehati-hatian di dalam berbisik dan menetapkan niat atau memiliki zon. Baik zon kepada sesama manusia Apalagi zon kepada Allah. Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Ini yang pertama, melahirkan apa? Melahirkan sifat muraqabah. Merasa selalu diawasi, didengar, dilihat oleh Allah. Kedua, menghayati, meyakini Allah Maha Mendengar mendorong kita untuk sesering mungkin berzikir dan berdoa kepada Allah. Walaupun zikir kita nggak kedengaran, walaupun oleh telinga kita, hanya menggerakkan lidah dan bibir kita. Membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar atau berdoa. Kita yakini Allah dengar. Walaupun orang sekitar terdekat kita nggak dengar bahkan kita telinga kita sehingga mendengar gerakan bibir kita, Allah mendengar. Karena setiap pikir yang kita ungkapkan kepada Allah dan Allah pasti dengar ada reward untuk kita, ada feedback untuk kita. Apa feedbacknya? Allah melindungi kita. Firman Allah dalam hadis kursi, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku akan selalu menyertai hambaku selama hamba itu berzikir menyebut namaku. Makna menyertai di sana takyid, mendukung, menolong, membantu, memberikan perlindungan. Itu salah satu feedback dari zikir kita. Terus feedback lainnya apa? Ya jelas kalau pahala amannya. Zikir itu jelas pahala. Ia juga dapat ampunan, meng mengurangi dosa kita. Kita baca subhanallah saja dosa kita gugur. Karena itu al-hasanat, kebaikan. Innal hasanat yadhibna sayiat. Setiap kebaikan menghapus dosa kesalahan kita. Dengan zikir dapat pahala, dengan zikir gugur dosa. Dengan zikir Allah menyertai kita, melindungi, menolong, menguatkan kita, mengistiqamahkan kita. Dengan zikir Allah mencintai kita. Dan banyak lagi reward yang lainnya. Oleh karena itulah maka salah satu faidah dari menyadari menghayati Allah Maha mendengar selain kita selalu merasa diawasi akibatnya menjaga lisan kita juga mendorong kita untuk banyak berzikir, banyak berdoa. Faidah ketiga juga akan mendorong kita untuk bertawasul kepada Allah melalui nama-namanya. Salah satunya as ini. Kita dianjurkan ketika berdoa bertawasul kepada Asmaul Husna. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki Asmaul Husna. Silakan kalian berdoa dengan menyebut Asmaul Husna itu. Tawasul namanya ini sangat dianjurkan. Makanya kita dapati para nabi selalu bertawasul di akhir doa atau di awal doa atau di tengah-tengah doa dengan nama-nama Allah salah satunya As-Sami'. Coba umpai perhatikan doa Nabiullah Ibrahim setelah beliau berdoa dengan mengungkapkan berbagai permintaan permintaannya diakhiri oleh inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar seluruh doa. Juga setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdua selesai membangun Ka'bah, mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami ini sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui menyebut Asmaul Husna, dua As-Sami dan Al-Alim. Termasuk Nabi Zakaria, sudah sepuh, nggak punya anak, istrinya mandul. Tapi nggak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu isi doa yang kemudian dikabulkan. Walaupun beliau sudah sepuh, istrinya mandul, tapi nggak pernah putus asa minta anak, dikabul tuh. Di masa tuanya istrinya hamil. Lalu mengandung. Anaknya soleh. Siapa anaknya? Yahya yang kemudian menjadi nabi. Allah yang ngasih nama Yahya. Yang sebelumnya nggak ada orang yang namanya Yahya. Kecuali saat itu. Maka ketika berdoa berkata Nabi Zakaria di akhir doanya innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau Ya Allah maha mendengar seluruh doa. Demikian juga istrinya Imron ketika hamil oleh putrinya yaitu Maryam. Beliau ini kan bernazar bahwa putrinya ini yang lahir tadinya nggak tahu putri disangkanya putra. Pokoknya nazar putranya ini akan dihibahkan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang diungkapkan? Dia men, apana, ketika berdoa yaitu mengungkap menyebut Asmaul Husna, As-Sami dan Al-Alim. Sebagaimana yang tertuang dalam Ali Imran ayat 35 fataqabbal minni innaka antas samiul alim Terimalah nazarku ini ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Bagaimana respon Allah kepada doa para nabi dan orang-orang soleh tadi? Diijabah. Semuanya. Termasuk Nabi Allah Yusuf alaih salat wassalam. Beliau berdoa agar dipalingkan dari godaan para perempuan penggoda. Dan yang menggodanya ini bukan perempuan sembarangan loh. Bukan ecek-ecek, bukan kelas kaleng-kaleng. Ya cantik jelita, ya orang terhormat gitu ya, kaya raya gitu, bangsawan. Setelah semua itu berdandan dengan dandanan sataker kebak. Kecantikan di atas kecantikan. Tapi beliau bisa Lolos dari semua godaan itu. Salah satunya minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Yusuf ayat 34 Allah menyatakan fastajaba lahu rabbu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiun alim. Allah mengijabah doa Nabi Yusuf. Allah palingkan Nabi Yusuf, Allah selamatkan Nabi Yusuf dari tipu daya para wanita tersebut. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Mendengar doa Allah Yusuf. Lalu Allah Azza wa Jalla pun memerintahkan untuk beristiadah kepada kita Merintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Lalu di akhir istiadah itu menyebut nama Allah As-Sami dan Al-Alim. Sebagaimana yang tertuang dalam surah Fussilat ayat 36, Allah berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasy nazghun fasta'id billah." Innahu huwas sami'ul alim. Apabila setan menggoda kamu dengan satu godaan, berlindunglah kamu kepada Allah. Karena sungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Oleh karena itu salah satu di antara lafaz ta'awudz yang disyariatkan baik untuk menghindari godaan setan termasuk membaca Al-Qur'an ada dengan lafad umum yang simple yang umumnya diajarkan a'udzubillahi ada yang dengan lafad a'udzubillahi alimi ditambahkan as-sami dan al-alim a'udzubillahi samiil alimi rajim karena apa karena memang Ketika Allah merintahkan kita berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, Allah akhiri di akhir ayat ini dengan menyebut dua namanya, As-Sami dan Al-Alim. Makanya Nabi SAW mengajarkan ta'awud, "A'udhu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Sungguh aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini penjelasan tentang maha mendengarnya Allah. Melahirkan beberapa faidah tadi. Yang pertama, muraqabah. Yang kedua, mendorong kita untuk banyak-banyak berzikir dan berdoa. Yang ketiga, tadi bertawasul kepada apa? kepada nama As-Sami' dan Al-Alim atau As-Sami' dan Al-Basir ini. Ini faidah yang ketiga. Faidah yang keempat. Faidah yang keempat dari menyadari meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah Maha mendengar adalah bahwa sifat mendengar termasuk di antara penyempurna nikmat yang Allah berikan kepada makhluk. Tidak semua makhluk mendengar. Manusia mendengar, ya, walaupun tidak semua manusia mendengar. Ada manusia yang bisu, eh, yang tidak bisa mendengar apa istilahnya? Tuli. Ada manusia yang tuli? Ada baik sejak lahir ataupun karena sebab-sebab tertentu kecelakaan pernah mendengar lalu tuli ada. Dan itu nikmat yang sangat agung. Termasuk salah satu di antara alat untuk meraih beragam manfaat. Kita memahami sesuatu, belajar ilmu, memahami akidah, belajar syariat Islam. Salah satunya melalui alat pendengaran ini nih. Karena kalau tidak mendengar, bagaimana kita bisa menyerap pelajaran? Bisa dengan cara lain, dengan membaca gerak bibir, tapi jauh. Dibanding dengan mendengar langsung, lebih sempurna mendengar. Karena mendengar adalah penyempurna potensi yang dimiliki oleh makhluk, maka wajar sudah selayaknya Allah maha mendengar dengan kaifiat dan hakikat mendengar yang berbeda dengan cara mendengarnya makhluk serta kualitas pendengaran makhluk. Makhluk dengan makhluk aja cara mendengarnya sudah berbeda ya. Kita cara mendengar manusia tahu begini dengan memakai alat yang namanya telinga dalam telinganya ada gendang-gendangan dan seterusnya. Kalau ma apa makhluk lain binatang beda. Begitu kita masuk ke air lintah yang berjarak satu kilometer, mendengar tuh suara getaran kaki kita yang masuk ke air. Gimana caranya? Allah alam, nggak tahu. Ya nggak. Kucing tuh lagi diam tiba curing hak. Mendengar sesuatu yang kita tidak dengar. Ya enggak? Demikian juga binatang lain. Berbeda cara mendengar, cara melihat, cara mengetahui antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Apalagi cara mendengarnya Allah dengan makhluk. Makhluk manapun berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dan dia maha mendengar dan maha melihat. Maka tidak samanya sifat Allah dengan makhluk dalam hal hakikat dan kaifiyat. Cara mendengarnya, cara mengoperasikan atau memfungsikan sifatnya, itu yang berbeda dengan makhluk. Nah, boleh umpah. Karena Allah berbeda dengan makhluk, makhluk mendengar berarti Allah tidak mendengar. Makhluk melihat berarti Allah tidak melihat. Makhluk punya mata berarti Allah tidak punya mata. Itu salah, keliru. Makhluk punya tangan berarti Allah tidak punya tangan. Itu sebuah pemahaman yang super keliru. Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tanpa disadari dia menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih hina. Kalau dikatakan Allah mah nggak punya mata, semua kalau punya mata kayak makhluk, serupa makhluk kita balikan. Kalau nggak punya mata, apa nggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak bermata? Banyak, lebih hina daripada yang punya mata. Kalau Allah punya tangan seperti makhluk, makhluk. kalau nggak punya tangan, apa tidak seperti makhluk? Seperti makhluk yang lebih hina daripada makhluk, daripada makhluk yang bertangan. Makanya bukan begitu cara memahami laisa kamitslihi syai'un. Wajib kita yakini Allah mendengar, tapi berbeda cara mendengarnya dengan makhluk. Wajib kita yakini Allah punya tangan, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, tapi tangan Allah nggak ada yang sama dengan tangan makhluknya. Wajib diyakini Allah punya mata, karena Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran, tapi mata Allah nggak ada yang sama dengan mata makhluknya gitu. Wajib kita yakini Allah istiwa di atas aras. Karena Allah menyatakan, tapi istiwanya Allah di atas aras tidak sama dengan istiwanya makhluk di atas makhluk lainnya. Yang sampai, enggak, kalau Allah istiwa di atas aras berarti Allah butuh aras dong. Itu berarti menyerupakan dengan makhluk. Sama dengan kita duduk di atas kursi, oh, berarti kita butuh eh, kursi. Iya, kita mah. Allah mah nggak begitu. Berarti kita nempel di kursi. Berarti Allah juga nempel di aras. Iya, kalau kita mah. Nah, tapi istiwanya Allah di atas aras tidak berarti menempel di aras, tidak berarti butuh aras, tidak berarti aras yang lebih besar di Allah. Itu mah berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oleh karena itu siapa yang menolak istiwa Allah di atas aras, siapa yang menolak tangan Allah, siapa yang menolak wajah Allah, siapa yang menolak mata Allah, hanya dengan alasan untuk membedakan Allah dengan makhluk, berarti konsekuensinya dia harus menolak pendengaran Allah, penglihatan Allah, rahman rahimnya Allah, sebab semua sifat itu juga dimiliki oleh makhluk. Dan itu sesuatu yang sangat bahaya nanti kayak Jahmiyah. Jahmiyah kayak begitu, menolak semua sifat Allah karena sifat Allah dimiliki oleh makhluk. Jahmiyah keliru besar, ya. Jadi yang dinafikan, yang ditolak bukan sifatnya tapi penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wajib kita yakini Allah mendengar, tapi mendengarnya berbeda dengan cara mendengar makhluk. Allah melihat, tapi melihatnya berbeda dengan melihat makhluk. Allah punya tangan, tapi tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk manapun. Allah punya wajah, karena Allah menerangkan itu dalam Al-Quran, tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk manapun. Allah istiwa di atas aras, tapi istiwanya Allah di atas aras tidak sama dengan istiwanya makhluk di atas benda apapun. Begitulah ya Allahu alam sawab cukup ya sampai di sini tentang al basir belum sempat untuk kita bahas karena keburu habis waktu al basir kita akan bahas di pertemuan yang akan datang Allahu alam Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah nanti akan ada pembahasan makna maha suci, maha tinggi, maha agung? Iya, itu sudah dibahas di Cipaganti dulu ya. Tapi nanti akan dibahas lagi, akan. Nanti di Masjid An-Nafi di Dago setiap hari Selasa itu membahas fikih Asmaul Husna ya. Akan. Anak ingin sekali tahu makna tersebut bagus sehubungan ada di bacaan sholat dan mungkin itu akan mempermudah kehusuan dalam sholat. Ada ya, terus saja hadir. Kalau di sini di dalam apa namanya pembahasan amalan hati tidak akan ada, tapi nanti akan ada di hari Selasa di An-Nafi setengah sepuluh pagi. Apakah doa kita di saat sujud dalam sholat Cukup diucapkan dalam hati atau boleh dibisikan dengan suara lirih. Harus dibisikan dengan suara lirih. Harus ada gerakan lisan. Gerakan bibir. Karena doa itu amalan lisan. Bukan semata-mata amalan hati. Walaupun hati harus ikut menghayati. Tapi zikir dan doa adalah amalan pokok bagi lisan. Jadi harus ada gerakan lisan. Maka Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmu bin fi Akhdal menjelaskan salah satu di antara kesalahan orang yang sholat adalah tidak menggerakkan lisan ketika membaca bacaan-bacaan sholat, doa-doa dalam sholat. Salah. Balam mingkem tapi dalam hati. Membaca Subhanallah, rabbil dalam hati. Salah. Harus ada. Dalilnya banyak. Quran, hadis. Di antara Quran adalah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala Inna alaina jam'ahu wa Quran. Fa idza qara'na fattabi' Quran. Jadi dulu ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru malaikat Jibril memulai membaca wahyu yang disampaikan, Nabi sudah menggerakkan lisan mengikuti. Ditegur oleh Allah, jangan dulu gerakan lisan, karena kamu terburu-buru. Nanti ditanggungkan kami penjagaan atau pemeliharaan itu dalam hatimu. Kalau kami sudah selesai membacakan, baru kamu gerakan lisanmu untuk ikut baca. Ini menunjukkan membaca harus ada gerakan lisan. Tidak boleh hanya dibisikan dalam hati ya. Bacaan sholat, Zikir-zikir termasuk doa itu amalan pokok bagi lisan. Amalan lisan diantaranya zikir, berdoa, baca Al-Quran itu amalan lisan. Tapi hati harus mengikuti. Agak mending menggerakkan lisan tapi hati tidak menghayati daripada berbisik dalam hati tapi lisannya tidak digerakkan. Jadi jangan hanya dalam hati tapi ada gerakan lisan. Dua, afan ustad, suami ana um, hmm, akhwat berarti curhat, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rapor bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da Isa sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game bisa cenghar loh. Hati-hati ini candu, merusak. Namun Mbak Isa beliau seperti kecanduan main game di HP dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game di HP, di komputer atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin saya belikan PS. Uh, jangan. <laughs> Ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi nggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Hah, siapa nih? Pertama, saya amanatkan Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur kan nggak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan nggak. Nggak perlu merasa malu karena apa? Kita nggak tahu. Kecuali kalau nama kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan, <laughs> ini fotonya, nah, baru itu. Ya. Ini kan nggak ada foto, nggak ada nama. Sampai rumah istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri, bersyukur, tidak dipermalukan, enggak, karena nggak disebut nama. Yang kedua, yang kedua. Bermain game itu buruk, lagu dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin yaitu orang yang khusyuk di dalam sholat. Dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Termasuk main rim. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, pada waktu akan ditanya. Merusak otak dan mental. Ya. Dan merusak kesehatan. Karena Main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru, dihayati, tidak terasa capek, setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak tidak fresh, tidak fit, ya. Nah, pertama, siapa yang lago, termasuk salah satunya main game, dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan qad aflahal mu'minun. Orang mumin yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia, yang tidak yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua, ini kedua antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi, fi, fi sholatim khusyun. Terus walidnahum anillahu lagwi Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan munkar masih berbuat lagu, karena dengan ayat fawailul musallin alladzinahum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikan, diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Eh ini masih keji dan mungkar maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil muslimin. Jadi ikhwah coba Bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya nggak ada, ayo diupload. Ayo masuk ke Play Store, ayo diinstal. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus segera hapus. Kalau saya punya wewenang mensweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya, ya aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maku mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Eh jangan itu <laughs> ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah. Bolehkah kita bertawasul kepada Al-Quran? Kalau yang dimaksud Al-Quran adalah mushafnya nggak boleh. Karena mushaf adalah makhluk. Tapi kalau kita bertawasul kepada amalan membaca Al-Quran boleh. Pertama itu. ya Seperti umpamanya kita baca Al-Quran, rasanya khusyuk ya. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, seandainya bacaan Quran yang baru saya lakukan adalah amal soleh yang kau terima, dengan amal soleh itu beri saya jodoh dua lagi. Boleh, itu tawasul kepada membaca Al-Quran. Kedua, boleh enggak bertawasul dengan kemuliaan keagungan Al-Quran? Ya Allah, dengan keagungan Al-Quran beri saya jodoh. Dua lagi. Boleh? Boleh. Karena apa? Al-Quran kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Kita kan sering berlindung kepada sifat Allah. A'udhu bikalimatillahi hitam. Aku berlindung kepada bukan kepada Allah tapi kepada kalimat-kalimat Allah. Boleh karena kalimat Allah, kalam sifat Allah dan sifat Allah sama dengan zat Allah dan itu bukan makhluk ya. Allah. Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak. Wallahu a'lam bisawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup tidak berfungsi termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua itu apa yang sudah lupa anda? Haram, uh, pikun. Itu disebut maj majnun berasal dari kata jannah. Jannah itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu. Tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut kolam, diangkat kolam. Rufi al kolam anathalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anin majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akal. Ya, jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ia tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisap sejak gila sampai eh, sejak dewa, sejak balik sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan penyalam. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis. Kalau kita mau sholat wajib atau sunnah sendiri, apa harus iqamah? Kalau sholat wajib, ya iqamah. Kalau sholat sunnah, tidak. Ya. Apa arti alaihi salam? Semoga keselamatan tercurah kepadanya. Omba kita bilang Nabi Ibrahim alaihi salam. Jibril alaihi salam. semoga keselamatan tercurah kepadanya. Bedanya dengan Rasul apa itu? Dengan Rasul. Kalau Rasulullah dengan salawat ya. Salawat uh, Nabi Mah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah. Salawat itu apa? Salawat Allah kepada Nabi, kepada makhluknya. Maknanya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Ini salah satunya ya. Salah satu maknanya. Itu penjelasan dari Abul Aliyah rahimahullah. Bagaimana jika di tempat kerja kita tidak diperbolehkan berpakaian syar'i? Apakah kita boleh melawan aturan tersebut atau sebaiknya keluar dari pekerjaan tersebut? Ini akhwat, maksudnya tidak boleh menutup aurat, laporkan ke Depnaker. Kalau nggak salah ada aturan. Bagi yang melarang wanita berjilbab di tempat pekerjaannya, itu melanggar aturan. Ada saya melarang karyawan pakai jilbab. Haram secara agama. Kalau karyawati harus. Jadi kalau ada karyawati yang juga dilarang, laporkan ke Depnaker. Kalau nggak digubris juga, saya nggak tahu langkah hukumnya. Kalau keke umpamanya, buka aurat atau keluar. Pilih keluar. Karena hak Allah lebih didahulukan, aturan Allah harus lebih didahulukan daripada aturan manusia. Viralkan. Ini perusahaan ini melarang perempuan berjilbab, gitu ya. Silakan viralkan. Semoga nanti ada respon dari ormas, dari tokoh-tokoh politik, tokoh agama yang kemudian bisa memberi sanksi ke perusahaan itu. Kedua orang tua saya sudah meninggal satu tahun lalu. Mereka terkadang suka datang ke dalam mimpi, terutama ketika saya drop seperti sakit atau sedang berada dalam kesulitan. Apa maksud dari yang saya alami? Sedangkan doa untuk mereka insya Allah istiqomah saya panjatkan. Iya. Apa makna didatangi orang tua yang sudah meninggal? Tidak tahu. Nabi SAW ketika kita mimpi tidak menganjurkan kita untuk mencari takwil mimpi. Bukan berarti haram, bukan terlarang. Boleh, tapi ke ahlinya. Tapi kalau tidak tahu, jangan memaksakan. Jangan hanya ke dukun. Nah, kalau ke dukun pasti nanti diakal-akalin oh itu artinya kamu nggak harus mengadakan hajatan syukuran nyembelih kambing nah, proyek itu kalau ke dukun tanya ke ahli tawil mimpi yang berilmu memahami ilmu syar'i dan saya tidak tidak memahami tawil mimpi jadi jangan bertanya kepada saya tapi Nabi SAW tidak menyuruh kita mencari takwil mimpi. Yang beliau ajarkan adab ketika bermimpi. Kalau mimpinya baik, bagus, hamdalah, boleh diceritakan kepada orang tapi tidak ditambah-tambah. Terus berdoa minta kebaikan dari mimpi yang baik itu. Tapi kalau mimpinya buruk, begitu umpah kita mimpi dikejar-kejar orang gila, larinya berat kan gitu ya. Pas sekali loncat, nyebur ke danau, orang gila nggak bisa ter, uh, berenang, diam di pinggir ada buaya. Di, di kolam ada pohon, kita naik ke atas pohon, di pohon ada ular. Uh, macam-macam, ngeri, menjerit, bangun. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ta'awud. A'udhu billahi minasyaitan. Itu dari setan. Kedua, balikan bantalnya. Ya, maka insya Allah tidak akan berlanjut mimpinya. Dan jangan ceritakan mimpi itu esoknya kepada siapapun. Minta perlindungan kepada Allah dari efek buruk dari mimpi itu, insya Allah mimpi itu tidak akan matarat. Tapi kalau begitu kita bangun, hi serem ngeri, terus tidur lagi, dijamin lanjut itu mimpinya, tambah ngeri. <laughs> Jadi hanya adab yang diajarkan oleh Nabi ketika bermimpi tidak disuruh untuk mencari takwil dari mimpi itu. Beberapa waktu lalu ada kerabat yang meninggal dan mengadakan tahlilan. Ajaran Wahabi ini yang anti begini yang mau ditanyakan bagaimana jika berada di ruangan yang berbeda pada saat tahlilan. Apakah termasuk mengikuti dan bagaimana jika diberikan besek berupa makanan ataupun perlengkapan sholat. Kalau kita berada di sana dalam rangka ikutan, walaupun tidak ikut baca-baca, kita terkena. Tapi kalau kita berada di ruangan lain, di rumah itu. Karena memang tidak ada kemungkinan lain. Umpamanya di, kita tinggal di rumah itu, ada tahlilan di sana. Kita nggak bisa kemana, diem di kamar. Tidak dengan niat ikut, tidak menyetujui seperti itu, maka nggak apa-apa. Karena rumah kita di sana. Masa harus keluar monok di Batur gitu. Itu nggak masalah. Nah, tapi kalau umpamanya itu di, di tempat di apa diadakan di rumah orang lain bukan acara kita atau acara keluarga kita, terus kita datang tapi berada di tempat lain ya sama aja. Maksudnya di ruangan lain tidak di ruangan inti sama berarti kita niat menghadiri atau uh, mendukung atau ikut menghadiri walaupun tidak di ruangan yang sama tapi di bangunan yang sama maka tidak boleh. Apa-apa disebut wahabi juga. Yang kedua, boleh nggak makanannya diambil? Makanannya statusnya halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Hukum asal makanan selama makanannya halal, itu halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Dalil yang mengharamkan umpamanya eh, hasil mencuri, hasil riba, hasil merampok, nipu itu haram. Nah, sekarang kalau umpamanya acaranya kita tidak hadir, tapi dikirim. Halal apa tidak? Tidak ada dalil yang mengharamkan. Maka tetap dalam status kehalalan. Salah satu dalilnya adalah Nabi SAW dulu suka mengambil uang dan makanan yang dijadikan sesajen oleh orang-orang musyrik ke berhala mereka. Kan sesajennya ada uang, ada surutu, ada makanan, suka diambil oleh Nabi SAW. Lalu dibagikan ke para sahabat. Dan ini riwayat ini dinukil oleh Syekh bin Baz dalam kitab Ta'lik ala kitab Tauhid sanadnya sahih dan dijadikan dalil tentang tidak haramnya makanan yang bersumber dari acara-acara yang menyimpang dari syariat selama jenis makanannya halal kecuali kalau jenis makanannya haram daging babi bangke ya nggak boleh tapi kalau jenis makanannya halal tetap dalam kehalalannya karena tidak ada dalil yang mengharamkan Bagaimana kalau kita berkeyakinan untuk ngerukyah, tapi dalam prakteknya tidak dirukyah? Bagaimana kalau kita berkeinginan untuk dirukyah, tapi dalam prakteknya tidak dirukyah? Apa itu termasuk yang tidak bisa masuk surga tanpa hisap? Belum. Kalau niat mau melakukan sesuatu tapi belum dilaksanakan tidak ditulis. Sampai itu dilakukan. Ya. Nah, jadi ingin ada keinginan dirukyah tapi belum, maka belum. Kecuali setelah ngomong, tolong rukyah saya. Baru itu. Mau dirukyah mau tidak, yang jelas dia sudah minta. Adapun baru sekedar berkeinginan, maka tidak disebut meminta di ruqyah. Kalau sudah ngomong atau nulis pakai wa, tolong datang ke sini saya sakit, tolong ruqyah saya, itu sudah minta. Itu masuk ke dalam hadis tadi. Terakhir, kalau kita sudah diputuskan tali silaturahmi oleh saudara kita dan kita tidak mau nyambungnya lagi, apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah? Tergantung. Penyebabnya apa? Kalau kita yang salah, mereka marah, lalu memutuskan silaturahmi dengan kita, kita wajib minta maaf. Bertobat dari kesalahan itu, minta maaf Ya, kalau sudah minta maaf kemudian memperbaiki hubungan, saya yakin mereka masih bisa menyambung silaturahmi. Itu pertama. Nah, kecuali kalau bukan kesalahan kita, umpamanya mereka minjam uang untuk membayar cicilan pinjol umpamanya, oleh kita tidak dikasih. Kalau dikasih lunas, minjem lagi nanti. Sudah berkali-kali lalu kita tidak dikasih mereka marah memusuhi kita sampai memutuskan silaturahmi, kita tidak salah, tidak dosa. Mereka yang dosa dua kali. Ya pinjolnya, ya memusuhi kita karena tidak mau membantu kesalahan mereka ya. Kecuali kalau mereka itu umpamanya tidak tahu hukum pinjol, lalu pinjam, lalu terjerat riba gitu ya. Dan setelah diberitahu tobat, boleh kita bantu lunasi, setelah itu dia tidak melakukan pinjaman yang mengandung unsur riba lagi, boleh dibantu. Kalau memang tobat, tapi kalau memang pinjamnya itu agar bisa, ah, minjem minta bantuan ke kita agar bisa pinjam lagi dengan jumlah yang lebih besar, maka nggak boleh dibantu ya. Jadi kalau karena kesalahan kita, kita yang harus memperbaiki, minta maaf, ya membujuk lagi insya Allah nanti akan bagus lagi tapi kalau karena kesalahan dia kita mah tidak memusuhi tidak memutuskan silaturahmi maka kita tidak berdosa dan amalan kita akan tetap diterima oleh Allah Cukup ya sampai di sini insyaallah kita akan berjumpa kembali esok membahas kitab tauhid.